Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Bagian ketiga dari surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'at as yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة Bagian ketiga dari surat Abasa ayat 33 sampai dengan 42 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan hari kiamat. Kalau kita perhatikan ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan pada kita tentang hari kiamat. Sesuatu yang memudahkan kita untuk kokoh di atas keimanan, untuk istiqomah di atas Islam, yaitu dengan mengingat hari akhir, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Padahal kita tahu bahwa rukun iman itu ada enam ya, tapi yang disebutkan iman kepada Allah dan iman kepada hari hari akhir. Ya, iman kepada Allah adalah asas dari semua rukun iman. Sedangkan iman kepada hari akhir adalah sesuatu yang mengingatkan manusia, ya, melembutkan hati manusia, memudahkan manusia untuk memperbaiki dirinya, ya untuk meningkatkan kualitas keimanannya dan ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkan dengan hari hari kiamat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita dapati juga di dalam penutup dari ya surat Abasa ini akhir dari surat Abasa tentang hari kiamat. Faida ja'atis tatkala datang hari kiamat yaitu tiupan sangkakala yang kedua Yauma yafirrul mar'u min akhih di mana pada hari tersebut setiap manusia akan lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya. Akan lari dari istri dan anak-anaknya. Setiap manusia memiliki urusan yang sangat menyibukkan wajah-wajah mereka dalam keadaan musfirah. Ya, dalam keadaan mudhiah. Ada di antara mereka yang wajahnya wajah yang berseri, wajah yang bersinar dohikatun mustabsirah. Mereka tertawa dalam keadaan berseri-seri, ya, dalam keadaan mendapat kabar gembira. Sisi yang kedua wujuhun yauma idin 'alaiha ghabarah. Wajah yang kedua adalah wajah di mana wajah mereka pada waktu tersebut ya dipenuhi dengan debu, tarhaquha qatarah. Ya, wajah mereka wajah yang gelap ya, dipenuhi dengan kegelapan dan hitam di wajah mereka. Ulaika hum al-kafaratu al-fajarah. Syarhu al-kalimat. Fa'idha ja'atis النفخة an-nafkhatu yang kedua. Wasahibatihi zaujatihi sya'nun yughni halun tushghiluhu an sya'nin ghairihi. Satu keadaan yang sangat menyibukkan sehingga melupakan semua kesibukannya. Musfirah mudi'ah yaitu bercahaya. Alaiha ghabarah, di muka mereka ada gubar, ada debu menempel debu yang banyak di muka mereka. Tarhaquha qatarah, zulmah min sawat, yaitu kegelapan hitam di wajah mereka. Wa ma'na tarhaquha taksyaha, diselimuti taksyaha. Al-kafarah al-fajarah, al-jami'un bainal kufri wal fujur, yaitu mereka yang sifat mereka adalah ada kekufuran dan ada fujur, ya ada kefajiran di dalam diri mereka ya dua sifat yang terkumpul pada mereka kufur yaitu ingkar pada Allah Subhanahu wa taala dan fujur adalah keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna ayat ba'dama bayyana ta'ala bidayata amril insan fi hayatihi wa ma'ashihi fiha. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan manusia ya bagaimana kehidupannya ya Zakar ta'ala ma'adahu wa ma'alahu fiha. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bali mereka, akhir dari kehidupan mereka. Faqala azza wa jalla, faqala azza man qail, fa idza ja'atis sakhah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala datang as-sakhah yaitu hari kiamat. Tiupan yang kedua. Wa la'alla tasmiyatuha bihadzal ism as-sakhah nadharan ila nafkhati as-sur allati tasukhu al-adhan ay eh, tasummuha bima'na tusibuha bisamam bisiddatiha. Itulah hari kiamat dan penamaan hari kiamat itu dengan nama as-sakhah ya diambil dari nafkhatu asur ya dari tiupan asur allati tasukhu al-adan ya di mana itu memecahkan telinga ya memekakkan telinga tusammim wa tasummuha menjadikan telinga tuli. Ai tusibuha bisamam lisiddatiha, menjadikan telinga itu tuli karena begitu dahsyatnya ya uh, suara ya guncangan pada kejadian tersebut hari kiamat. Wahya nafkhatu tsaniyah. Itulah tiupan yang kedua. Wa qauluhu ta'ala wa yauma yafirrul mar'u min akhihi yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi ay وبنيه wa banihi wa haula nas ilaihi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa manusia yang paling dekat dengan kita? Bapak dan ibu kita, istri dan anak-anak kita. Ya, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dekat. Wa ma'aha anhum. Segitu dekatnya seseorang kepada mereka, tetapi dia pun akan lari dari orang yang paling dekat tadi. Yahrab khasyatan abuhu bihaqqin lahum alaihi fayu'khadu bihi. Ya, kenapa mereka lari dari orang-orang terdekatnya? Khasyah, mereka takut an yutalibuhu kalau mereka menuntut. Ya, kalau orang-orang terdekat tersebut menuntut hak mereka fayu'khadu bihi sehingga akan diambil darinya kebaikannya atau ditimpakan dosa, kejelekan kepadanya, maka lari dari orang-orang yang terdekat. Ya ikhwani fillah azani wa iyyakum. Ya segitu dahsyatnya kejadian pada hari kiamat, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya saking sibuknya dengan urusan masing-masing, ya sudah tidak lagi bisa berpikir dengan urusan orang lain. Dengan urusan selain apa yang sedang dia alami yaitu keselamatan. Yang ada dalam dirinya pengen selamat dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Pengen selamat tatkala amal mereka ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dibentangkan seluruh amalnya di hadapan manusia, ya. Sebagian disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan sebagian ya ditampakkan di hadapan manusia. Maka mereka ketakutan dengan yang demikian sehingga mereka lari bahkan dari orang-orang yang terdekat dengan mereka. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun halun wa amrun, punya urusan, punya keadaan. Yughni anis soal, Ya, yang menyibukkan dirinya dari soal an ghairihi untuk bertanya tentang orang lain walau kana aqraba qaribin ilaihi walaupun dia adalah orang yang paling dekat kepadanya. Huna warada anna umal mu'minin Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qailatan ya Nabi Allah kaifa yuhsyarur rijal qala hufatan uratan. Pada kejadian ini terkait dengan kisah ini maka Aisyah radhiyallahu anha umul mu'minin ibunda kaum mukminin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Nabi Allah bagaimana manusia bagaimana laki-laki akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat hufatan uratan mereka tidak memakai sendal, tidak memakai alas kaki dan mereka telanjang. Tsumma intadharat sa'atan faqalat ya Nabi Allah kaifa yuhsyaru an-nisa? Kemudian Aisyah terdiam sejenak kemudian berkata lagi wahai Nabi Allah bagaimana wanita akan dikumpulkan Allah? Qala kadalika hufatan uratan. Sama juga akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan telanjang. Qalat wa sau'ata maka Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Ya, bagaimana dengan kemaluan mereka min yaumil qiyamah pada hari kiamat tersebut?" Qala wa an tas'alin ya kata Rasulullah apakah dalam urusan seperti itu kamu bertanya Innahu qad nazalat alayya ayatun la yadurruka kana alayka thiyabun amla Sungguh telah turun kepadaku satu ayat yang tidak ada mudaratnya, tidak ada kejelekannya apakah engkau mengenakan pakaian atau tidak. Qalat ayu ayatin hiya ya Nabi Allah? Ayat yang mana wahai Nabi Allah? Qala likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap manusia mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Wa qauluhu ta'ala wujuhun yawma idzin musfirah, ya. Ayat ini ikhwani fillah rahimakumullah ya menjelaskan dahsyatnya hari kiamat. Sesuatu yang ya antara lawan jenis itu saling tertarik di dunia tapi ternyata di hari akhirat tatkala kita semuanya berada di akhirat maka sungguh itu tersibukkan dengan urusan lain tidak terfikirkan sama sekali dengan urusan tersebut karena masing-masing sibuk dengan urusannya ingin selamat ya dari neraka jahanam selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala dan wajah-wajah mereka pada hari tersebut mudiah musriqah ya bercahaya dan berseri-seri dhahikah mustafsyirah dalam keadaan wajah orang-orang yang beriman ya laki-laki dan perempuan ahlu taqwa wujuhuhum hasanah musriqah bil anwar mustabsyirun bil kudum ala rabbihim wan nuzul bi jiwarihil karim wajah-wajah orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, mereka adalah ahlu taqwa. Wajah mereka wajah yang hasanah, wajah yang baik, musyriqah, wajah yang ya terpancar cahaya darinya, mustabsyirun. Wajah mereka berseri-seri berbahagia. Bil kudum ala rabbihim karena mereka akan datang kepada Tuhan mereka. Wan nuzul biziwarihi al-karim dan akan bersama dengan Tuhannya akan berada dekat dengan Tuhannya. Wujuhun yauma idin taqumu al-qiyamah wa yunsharun li fasli al-qada 'alaiha ghabara. Dan wajah-wajah yang lain pada hari tersebut tatkala hari kiamat ditegakkan, manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diputuskan atas amalan yang mereka kerjakan di dunia 'alaiha ghabara. Wajah mereka terpenuhi dengan debu tarhaquha taksyaha ya diselimuti dengan debu qatarah yaitu zulmah wasawad ulaika ay e alladina 'alaihim ghabarah taksyahum alqatarah di wajah-wajah mereka yang dipenuhi dengan debu maka wajah mereka menjadi hitam gelap humul kafarah fid dunya mereka adalah orang-orang kafir tatkala di dunia al fiha alladina asu 'alal kufri wal fujur wa matu 'ala dalika mereka adalah orang-orang yang hidup di dunia dalam keadaan kafir, fajir dan mati dalam keadaan demikian. Wal fujur wal khuruj an ta'atillah. Ya, fujur adalah seorang yang keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tarkil wajibat wa ghisyanil muharramat dengan mengerjakan dengan meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, riba, zina, wasafki, ad-dima. Contohnya adalah riba kemudian zina dan juga menumpahkan darah. Hidayatul ayat min hidayatil ayat awalan bayan penjelasan tentang dahsyatnya haul. Haul itu kengerian ya. Dahsyatnya kengerian pada hari kiamat. Ya dulu alaihi firarul mar'i min aqra min aqribaihi. Dan ini ditunjukkan dengan larinya seseorang dari orang-orang yang paling dekat dengannya. الثانية خطر التبعات على العبد يوم القيامة وهي الحقوق التي يطالب بها العبد يوم القيامة Faedah yang kedua adalah ngerinya ya kotor, bahayanya at-tabiat. Sesuatu yang tersisa dari kejelekan kita alal abad atas seorang hamba. Ya yaumal kiamah, pada hari kiamat. Apa maksudnya tabiat tadi? sesuatu yang ikut dengan kita Al-hukuk allati yutalibu bihal amdu, yaitu hak-hak yang akan dituntut kepada kita. Yaumul kiamah, pada hari kiamat. Ya ikhwani fillah azanillahu wa iyakum. Setiap manusia akan berpikir keselamatan. Semua ingin selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak lagi memikirkan orang lain. Ya, yang dipikirkan adalah nafsi, nafsi dirinya dan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Ya, tatkala dalam keadaan demikian maka apapun yang bisa didapatkan dengan cara yang diperbolehkan, yang dibenarkan pada waktu itu, maka akan diambil siapapun orangnya. Mungkin orang-orang sekitar kita, teman-teman kita. Ya. Apapun yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan ya pemberat timbang timbangan kebaikan kita atau mengurangi dari kejelekan kita maka itu di dilakukan, pasti akan dituntut. Ya. Inilah perbedaan antara dosa kepada Allah dengan dosa kepada manusia. Ya, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mudah seorang kembali kepada Allah dengan bertobat, dengan melaksanakan ya menegakkan syarat-syarat taubat di dalam taubatnya maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari dosa tersebut seorang ya menyesal, kemudian meninggalkan dosa tersebut, kemudian niat untuk tidak mengulangi kembali, ini sudah cukup dengan tiga syarat tersebut seorang tobat kepada Allah. Kalau dosa tersebut adalah dosa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkait dengan dosa kepada orang lain, hak orang lain, kedoliman kepada orang lain. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan az-zulmu zulumat yaumil qiyamah. Kedoliman adalah satu kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Ya, Ini yang sulit. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimakumullah. Tatkala dosa tersebut berkaitan dengan <clears throat> dengan orang lain. Ya. Karena setiap dari kita, setiap dari manusia akan menuntut apa yang bisa didapatkan. Sehingga banyak di sana orang-orang muflis. Yaitu orang-orang yang membawa dengan amalan yang sangat banyak. Tetapi habis semuanya. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> menyebutkan tentang hadis muflis, tahukah kalian muflis wahai para sahabat? Al muflisu fina man la dirhama wala mata. Ya. Seorang muflis adalah di antara kami seorang yang tidak punya harta sama sekali, kata para sahabat. Ya, maka Rasulullah eh, mengatakan bahwa muflis adalah seorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang sangat banyak ya. Dia datang dengan pahala puasa, pahala ya salat, pahala bersedekah, banyak amal ibadahnya. Tapi habis semuanya. Ya. Faqad dhalama hada wa daraba hada wa akhadha mal hada. Ya, dia banyak mendolimi orang lain. Sehingga akan diambil kebaikannya, pahalanya yang banyak tadi diberikan kepada orang-orang yang pernah didolimi. Sampai habis dan ternyata dosanya belum habis, maka kemudian orang yang pernah didolimi, kejelekannya diambil, kemudian dipikul kejelekan tersebut. Ya. Ini keadaan pada hari kiamat. Ya, di mana seorang tidak bisa membayangkan bagaimana kemudian hisab Allah dengan seperti itu, ya. Masing-masing membawa pahala dengan <clears throat> pahala yang sangat banyak, tetapi ternyata bisa habis semuanya. Ya, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Dalam hadis yang lain Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seorang datang pada hari kiamat dengan bawa pahala yang sangat banyak. Kamsali jibali tihamah. Seperti gunung-gunung tihamah, pahala yang dibawa. Ya, begitu banyak pahala yang dibawa. Tapi ternyata fasara habaan mansurah kata Rasulullah. Tetapi ternyata habis bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah? Kenapa bisa terjadi seperti itu wahai Rasulullah?" Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu seorang tatkala sendirian, tidak ada orang lain, maka dia menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini salah satu contoh bagaimana pahala kita bisa habis. Salah satunya seorang yang ketika sendirian tidak ada orang lain, dia menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menghabiskan pahalanya. Ya ikhwani fillah rahimakumullah. Kalau kita bahas ya contohnya dalam masalah ghibah misalnya. Oh, ghibah pahalanya atau dosanya mohon maaf, dosanya sangat parah sekali, berat sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ya yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu Maukah seorang dari kalian memakan bangkai saudaranya? fakarihtumu kalian pasti akan tidak mau, ya. Diungkapkan demikian. Kenapa? Karena pada hari kiamat adalah suatu yang sangat berat sekali di mana seorang yang gibah mungkin membawa pahala banyak. Gibah bisa masuk pada siapapun. Ya. Gibah bisa masuk pada kita semuanya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, yang dohirnya adalah baik. Gibah bisa nggak bisa? Apa itu gibah? Semua yang terkait dengan orang lain yang kalau disebutkan tidak suka itu gibah. Tidak harus menyebutkan kejelekannya, mungkin menyebutkan tentang pakaiannya, mungkin menyebutkan tentang e, perangainya, mungkin sikapnya, mungkin hartanya, mungkin keluarganya itu masuk dalam gibah. Tapi dalam keadaan ya membawa pahala sangat banyak karena ahli ibadah tapi ternyata gibahnya juga banyak sehingga ternyata sayang dia sholat diberikan pahala sholatnya untuk orang lain dia puasa pahala pahala puasanya diberikan pada orang lain habis semuanya ya maka ini faedah yang ditegaskan <clears throat> oleh Syekh Abu Bakar Jabal Al-Jazairi eh, taala beliau mengatakan terkait dengan dosa kepada orang lain pada hari kiamat adalah suatu yang sangat berat. Ya, oleh karena kita berhati-hati menjaga diri terkait dengan kezaliman, apa yang bisa kita jaga diri kita untuk tidak mendolimi orang lain, ya kita kerjakan. Kita harus banyak berpikir, mungkin ada sesuatu yang mendolimi saudara saya. Mungkin saya tidak merasa, mungkin <clears throat> ada sebagian harta saya yang mendolimi orang lain. Ya, Kalau kita lihat hikmah daripada zakat, kenapa zakat dikeluarkan? Zakat dari kata zakah yuzaki, yaitu mensucikan. Kenapa zakat dikatakan mensucikan? Karena banyak dari mungkin harta kita yang kita dapat itu mungkin ada di sana orang-orang yang mungkin tersakiti, mungkin terdolimi, ya mungkin terkena akibat jeleknya dari harta yang kita dapatkan. Kita nggak merasa, ya maka kemudian kita bersihkan harta kita dengan dengan zakat. Ikhwani rahimakumullahu jami'an. Ini ya, faedah yang kedua terkait dengan hak orang lain, hendaknya kita sangat berhati-hati, ya. Sungguh sangat merugi seorang yang membawa pahala yang sangat banyak, rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi habis semuanya kenapa? Karena mendolimi orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga syiddatu al-haul wal faza tunsi al-mar'a yaumal qiyamah an yanzura ila aurati ahadin min ahli al-mauqif. Dahsyatnya kengerian pada hari kiamat wal faza ya ketakutan pada hari tersebut itu melupakan seseorang pada hari kiamat untuk melihat aurat orang lain, untuk melihat aurat lawan jenis. Ya, ikhwani fillah rahimakumullah. Ya, ini terbayangkan di dunia saja itu terbayangkan tatkala ada musibah yang besar, ya, itu terkadang seorang lupa. Ya, seorang lupa untuk kemudian uh, mengambil pakaiannya, mungkin masih dalam kamar mandi kemudian terjadi gempa misalnya, sehingga saking takutnya lupa untuk menutup diri kemudian lari keluar. Itu terjadi, ya, dengan kejadian duniawi ya. Kejadian yang di dunia itu bisa terjadi bagaimana dengan kehidupan akhirat? kejadian akhirat yang disifati oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam malah ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala kolbi basar. Ya, kejadian pada hari kiamat itu tidak pernah dilihat oleh mata kita, terdengar beritanya ya oleh telinga kita dan tidak pernah terbesit di dalam hati kita. Dahsyat sekali. Ya, sehingga benar-benar seorang melupakan ya apa yang dulunya di dunia mungkin suatu yang sangat ya Eh, menarik tapi ternyata di sana kemudian lupa dengan perkara tersebut. Yang keempat samaratu al-iman wa taqwa. Tadhar fil mawqif nuran al-wajh wa israkan lahu wa idha'atan wa thamrata al-kufri wal fujur tadhar dulmatan wa sawadan al-wajhi wa gubaran. Faedah yang keempat yaitu membandingkan antara buah daripada keimanan dan ketakwaan dan juga buah dari kekufuran dan kefajiran. Bagaimana buah iman dan takwa nampak pada maukif. Maukif maksudnya adalah tatkala berdirinya manusia di mahsyar. Ya, pada hari kiamat. Nampak pada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa di wajah mereka nuron alal wajah. Cahaya di wajah mereka. wa isyraqan lahu. Ya, dan nampak berseri-seri di wajah mereka. Wa idha'atan dan juga cahaya ya. Cahaya yang muncul dari wajah mereka. Ya, menerangi kehidupan mereka. Padahal pada hari kiamat disifati pada bahwa hari kiamat itu adalah satu kegelapan. kegelapan yang bertumpuk-tumpuk. Ya. Dan orang-orang yang beriman mereka mendapatkan cahaya. Mereka memiliki cahaya. Dari bekas wuduk mereka itu memancarkan cahaya. Wajah mereka. Ya, kepala yang diusap, tangan yang dibasuh, kaki yang dibasuh. Itu semuanya dikatakan orang-orang kafir, orang-orang fajir, apalagi orang munafik. Orang munafik dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjalanan mereka pada hari kiamat, orang-orang munafik diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian sekejap setelah mereka mendapatkan cahaya kemudian padam. Ya, mati kemudian cahaya tersebut sehingga mereka kemudian kehilangan cahaya. Ya, mereka meminta kepada orang-orang yang beriman untuk menunggu, ya, untuk minta cahaya. Ya. Naktabis min nurikum. Kami ingin mendapatkan cahaya dari kalian. Kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan pada mereka, kembalilah ke belakang. Mintalah cahaya di sana. Carilah cahaya di sana. Ya. Hinaan kepada orang-orang munafik. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang fajir mereka tidak mendapatkan cahaya. Ya didapatkan justru sebaliknya apa? Pada wajah mereka tadharu zulmah, wajah mereka gelap wasawat ya hitam di wajah mereka. Wa gubar ya debu yang menutupi wajah mereka, hitam kelam di wajah mereka, tidak memancarkan cahaya sama sekali. waliyadubillah Bisa terbayangkan ikhwani fillah rahimakumullah keutamaan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita tentang surga, neraka, tentang hari kiamat, Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya selalu memberikan wasiat pada kita untuk bersabar. dikelilingi dengan syahwat, dengan sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan. Ya kita dapati kehidupan dunia seperti ini. Ya, bahwa untuk sampai pada surga Allah Subhanahu wa taala <clears throat> zahir yang nampak dari hawa nafsu kita, dari tabiat nafsu kita, kita ingin dengan maksiat-maksiat tersebut. <clears throat> Tetapi terkait dengan <clears throat> kenikmatan yang Allah berikan pada orang-orang yang bersabar luar biasa. Ya, orang-orang yang mampu bersabar di atas ketaatan Allah berikan kenikmatan lebih daripada nikmatnya bermaksiat. Karena bermaksiat nikmatnya hanya sekejap. Ketika bermaksiat, kehidupan setelahnya kehidupan yang hambar, kehidupan yang menyedihkan, kehidupan yang menyempitkan dada, itu kehidupan maksiat. Ya, walaupun itu yang disukai oleh jiwa, yang diinginkan oleh hawa nafsu. Tetapi itu kesenangan yang hanya sekejap, dirasakan sebentar saja. Setelah itu kehidupan setelahnya kehidupan yang gersang. Hati yang keras, tidak mendapatkan ketenangan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, Orang-orang yang bertakwa, ya kehidupan mereka kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dengan ketakwaan pada Allah, dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, bersama dengan orang-orang yang sholat, para nabi, para rasul, ya orang-orang yang soleh, Maka kebahagiaan yang mereka dapatkan. Ya, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an ini pun nampak ketika nanti pada hari kiamat dan sangat jelas perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang orang yang kafir. Terakhir takrir aqidati al-ba'tsi wal jaza bi'ardi suratin min suwariha. Penegasan ya tentang akidah hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan menyebutkan contoh-contoh ya gambaran-gambaran dari kehidupan hari kiamat Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita lanjutkan surat yang keempat ya yang kita bahas yaitu surat At-Takwir. At-Takwir artinya apa ikhwan dan akhwat? Digulung ya. Kawara yukawiru. Surat Makiyah ayatnya ada 29. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت tatkala matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan cahayanya. Dan tatkala bintang-bintang berjatuhan, inkadarat berjatuhan. Demikian juga tatkala gunung-gunung suyirat ya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut dari muka bumi dan diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti debu yang berterbangan wa idal aisyaru dan tatkala binatang ternak yang sedang hamil, onta yang sedang hamil ditinggalkan oleh pemiliknya. Wa idal wahus husyirat dan tatkala binatang-binatang buas dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idal biharu sujjirat dan tatkala lautan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan nufuz zuwijat dan tatkala jiwa ya badan dikumpulkan dengan rohnya, disatukan antara nyawa dengan rohnya. Wa idzal mau'udatu su'ila tatkala bayi yang dikubur hidup-hidup ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bi ayyidan bin kutilat atas dosa apa kamu dibunuh? Wa idzas suhufu nusyirat dan tatkala catatan amal dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka dan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa idza samaa'u dan tatkala langit dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana dicabutnya kulit ya domba dari dagingnya wa idal jahim dan tatkala neraka jahim ya dinyalakan sehingga menyala-nyala. Wa idal jannatu uzlifat dan tatkala surga Allah Subhanahu wa taala didekatkan uzlifat, didekatkan kepada penduduknya, kepada ahlinya. Alimat nafsun ma ahdarat. Maka manusia akan <clears throat> mengingat apa yang pernah dikerjakan di dunia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Surat At-Takwir menjelaskan pada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian nanti pada hari kiamat. Maka dikatakan dinamakan surat At-Takwir yaitu digulung. Tatkala ya langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati di sini banyak sekali faedah ya mengingatkan kepada kita semuanya tentang kejadian yang setiap kita akan melalui kejadian tersebut yaitu hari kiamat. Setelah tiupan sangkakala yang kedua, terompet yang kedua, setiap dari kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasad-jasad kita tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian dengan sempurna, kemudian nyawa-nyawa kita pun kembali ke jasad kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita memasuki syarhu al-kalimat Ida suku wirat ida dharf lima dzukira ba'da lima dzukira ba'du minal mawadi' al-ithna asyar wa jawabuha alimat nafsun ma Ya, ida apabila ya ida apabila maka jawaban dari ida itu mana? Jawabannya adalah alimat nafsun setelah menyebutkan 12 perkara di sini. Ya, setelah menyebutkan 12 perkara maka jawaban daripada ida ya dari daripada dhorof tersebut jawabannya adalah alimat nafsun ma'ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui, akan mengingat apa yang pernah dikerjakan di dunia. Kuwirat luffat wa dhuhiba binuriha. Dilipat dan dihilangkan cahayanya. in inkodot watasa kotot. Ya, inkodot. Rusak dan berjatuhan. Alal ardi suyirat dhuhiba biha an wajhil ardi dicabut diangkat dari muka bumi fasarat habaan munbatha sehingga seperti debu yang berterbangan ya seperti kapas yang berterbangan wa idal isyar annau al hawamil unta-unta yang hamil ini juga pendekatan kepada apa yang ada di sekitar kita ya apa yang ada di sekitar kita ketika binatang yang dipelihara itu sampai pada waktunya hamil ya yang pelihara sapi sapinya sudah hamil yang pelihara kambing kambingnya itu hamil itu hati itu benar-benar bergantung sekali senang sekali dan sangat tergantung sekali dengan binatang ternak tersebut ya begitu dekatnya dia dengan binatang ternak tersebut begitu bergantungnya dengan binatang ternak tersebut ya akan ditinggalkan oleh pemiliknya dibiarkan begitu saja utilat dari kata utlah kosong ya dikosongkan ditinggalkan begitu saja ya utilat turikat bila ra'in ditinggalkan tanpa dikembala bila halbin tidak diambil susunya lima dahahum minal amri karena dahsyatnya urusan pada waktu itu al wahus husyirat jumi'at wa mata dikumpulkan oleh Allah ya binatang-binatang buas pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya pada waktu tersebut sehingga sampai binatang buas pun tidak menjadi buas lagi. Ya, binatang binatang buas seperti binatang yang lain dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikumpulkan berkeliaran bersama dengan manusia. Ya, karena dahsyatnya pada waktu tersebut. Ikhwani fillah rahimakum. Ya terbayang oleh kita ketika kejadian-kejadian gempa ya. Gunung akan meletus misalnya, banyak sekali binatang-binatang buas yang yang turun ya meninggalkan tempatnya. Itu kejadian apa? Kejadian gunung mau meletus, gemuruhnya gunung ketika mau meletus yaitu didengar oleh dirasakan oleh binatang-binatang buas tersebut sehingga mereka turun. Bagaimana kalau itu terjadi hari kiamat yang begitu dahsyat? Ya, maka semuanya akan muncul, semuanya akan keluar, ya, semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idal biharu sujirat ay ukidat fasarat naran. Dinyalakan oleh Allah na'iha wa amsalha fil khairi wa syar. Kemudian jiwa-jiwa dikembalikan ke dalam jasadnya dan kemudian dikumpulkan oleh Allah bersama dengan yang semisalnya. Apakah itu jiwa yang baik atau jiwa yang jelek? Bersama dengan orang-orang yang baik atau sebaliknya bersama dengan orang-orang yang tidak baik. Wa idal mau'udatu ay al bintu tutfan hayyatan khaufan al-ar awil hajah tatkala anak perempuan, bayi perempuan dikubur hidup Ini keadaan di masa jahiliyah, anak perempuan itu satu yang aib. Ya, pilihannya dua, apakah dipertahankan hidup dalam keadaan malu, dalam keadaan hina ataukah dikubur hidup-hidup. Ya, itu keadaan orang-orang jahiliyah menyikapi anak perempuan. tersebut atau bagi perempuan tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, "Bi bin kutilat, kenapa engkau dibunuh?" Ini adalah tabkitan. Ya, untuk membuat semakin sedihnya mereka orang-orang kufar Quraisy yang mereka membunuh bayi-bayi mereka dalam keadaan hidup. Ya, sehingga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat dan menghinakan dan bin kutilat. Bila dan bin sudah jelas tanpa dosa bayi tersebut dibunuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menanyakan bukan untuk bayi tersebut tetapi menanyakan tujuannya adalah untuk menghinakan, merendahkan mereka-mereka yang membunuh membunuh anaknya. Wa idza suhufun nusyirat suhuful amal futihat wa busitat. Tatkala catatan amal kita dibuka oleh Allah, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang akan dibentangkan 99 catatan amalnya di dalam uh, hadis bitaqah. Ya kita dapatkan di dalam hadis bitaqah setiap manusia akan dibentangkan padanya 99 catatan amal. Setiap catatan sejauh mata memandang semuanya akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga setiap manusia akan tahu apa yang pernah dikerjakan, apa yang ditinggalkan. Wa idhas sama'u kusyitat nuzi'at min amakiniha kama yunza' al-jildu anisyah. Tatkala langit dicabut dari tempat Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Ya ikhwani fillah rahimakumullah, kita tahu bagaimana kokohnya langit Allah Subhanahu wa taala. Ya dahsyatnya langit Allah Subhanahu wa taala. Yang tebalnya saja itu setebal 500 tahun perjalanan, begitu tebalnya, begitu kokohnya. Ya, akan tapi pada hari tersebut dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka begitu dahsyatnya kejadian pada hari tersebut. Wa idal jahimu su'irat, tatkala neraka jahanam ya ujjijat ya dinyalakan sehingga menyala-nyala. dan maupun maupun kejelekan. Makna ayat qauluhu ta'ala idza syamsu kuwirat ila qaulihi aliman nafsun ma ahdharat istamala ala isna asyara hadatsan jalalan. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 14 ya ini mencakup 12 kejadian yang sangat agung. Kejadian yang sangat besar, jalil yang sangat besar. Sittah ahdath minha fid dunya wa sittatun fil akhirah enam kejadian di dunia dan enam kejadiannya di akhirat. Wa kulluha mu'tabarah syartan. Dan semuanya ya menjadi syarat dan jawabnya adalah satu yaitu firman Allah jawaban dari semua itu adalah alimat nafsun ma'ahdorat. Ay min khairin wa syarrin, baik itu apa yang dikerjakan dari kebaikan maupun kejelekan. Li tajziya bihi ya agar dibalas dari amalan tersebut. Wasiyaku kulluhu fi taqriri aqidatil ba'thi wal jaza. Dan ini semua didatangkan dalam rangka untuk menegaskan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Allati hal Arab al-musyrikun yang diingkari oleh orang-orang Arab, orang-orang musyrikin. Wabalaghu fi ingkariha mubalaghatan syadidatan di mana pengingkaran mereka itu sampai pada derajat yang sangat ya mengerikan. Wa kaunuha 'alaiha madaru islahi al-fardi wal jamaah. Dan ada padanya ya kebaikan pribadi maupun jamaah. Wa annahu biduniha la yatim islah wala tahdzib wala tathhir Uniya al-Qur'an biha inayatan fa'iqatan wa yadullu lidzalika anna fawatiha suwari was-safat wad-dariyat wat-tur wal-mursalat wan-nazi'at wat-taqwir wal-infitar wal-insyiqaq wal-buruj wal-fajr akan berjalan. Sehingga Al-Quran selalu memberikan perhatian kepada perkara ini. Perhatian yang sangat besar. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkara-perkara ini dalam pembuka dari surat-surat berikut ini. Ya surat As-Sofat, Ad-Dariyat, At-Tur, Al-Mursalat, An-Nazi'at, At-Taghwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, Al-Fajr. Ya, semua ini dibuka bima fiha minan iksamat azimah didapatkan di dalamnya sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar tersebut. Litakrir aqidatil ba'si wal jaza. Tujuannya apa ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah? Adalah untuk menegaskan akan adanya kejadian hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ya, kejadian hari kebangkitan dan hari pembalasan. وهذه الأحداث الستة التي تقع في الدنيا وهي مبادئ dunya Enam kejadian itu sebagai pembuka dari kejadian nanti di akhirat. Apa kejadian di dunia enam ini? Yang pertama takwir asyamsi bila fiha wadiha bidhoiha. Yang pertama dilipatnya, digulungnya ya matahari dan dihilangkan cahayanya. Kemudian yang kedua inkidaru an-nujum. Bi inqidha'iha wa sukutiha 'alal ardi. Yaitu berjatuhannya bintang-bintang ya ke bumi. Ini juga kejadian yang kedua, kejadian di dunia ya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ya, kejadian yang kedua yaitu berjatuhannya bintang-bintang ke ke bumi. Kejadian yang ketiga, tasyir al-jibal biha an wajhil ardi wastihalatiha ila haba yatatayar. Yaitu diterbangkannya, dijalankannya gunung-gunung ya sehingga diangkat dari muka bumi, dicabut dari bumi dengan sesuatu yang zahirnya mustahil, tapi itu terjadi pada hari kiamat di mana gunung-gunung tersebut berterbangan bagikan debu yang berterbangan. Kemudian yang keempat, ta'til al insyar wa hiya nawq al-hawamil fala tuhlabu wa la turkabu wa la tur'a lima asaba ahluha min al-haul wal faza. Yaitu dibiarkannya onta-onta binatang ternak yang sedang hamil dan tidak diambil susunya, tidak ditunggangi, tidak digembalakan. Kenapa demikian? Karena para pemiliknya sedang dalam keadaan haul, sedang dalam keadaan ketakutan, wal faza, sedang dalam keadaan ya merasakan dahsyatnya kejadian tersebut. Wa kanat amwalihim wa ahabbaha ila nufusihim. Padahal itu adalah ya harta mereka yang paling mulia harta yang paling dicintai oleh jiwa mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya kejadian yang kelima, kejadian di dunia yang kelima tatkala terjadi hari kiamat, hasru al wuhus wa mautuha wa hiya dawabu al-barri qatibatan. Dikumpulkannya binatang-binatang buas. Ya, dan kemudian mati. Kemudian yang keenam, tasjir al-bihar. Bisti'aliha naron. Ya, dinyalakannya lautan sehingga menjadi api yang menyala-nyala. Wahadhil ahdath as allati taqa'u fil akhirah. Sedangkan yang berikutnya, enam kejadian yang terjadi di mana ikhwani wa akhwati fillah terjadi di akhirat. Ya, enam kejadian yang akan terjadi di akhirat. Apa itu enam kejadian? Yang pertama, tazwiju an-nufus wa huwa qarnuha bi adsadiha ba'da khalqil adsad laha. Ya, dipertemukannya antara ruh dengan jasad setelah jasad tersebut diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa tulang manusia yang tidak bisa hancur adalah tulang ekor, ajbu adzanab. Ya, semua tulang akan hancur. Ya, kecuali tulang tulang ekor. Dari tulang ekor itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyusun kembali jasad manusia dengan cara menurunkan hujan yang sangat deras dan kemudian bermunculah manusia. Ya, tumbuhlah manusia dengan fisik yang sempurna. Setelah sempurna baru kemudian wa idan nufus zuwijat. Ya, nyawa-nyawa itu kemudian dikembalikan ke dalam jasadnya masing-masing, dipertemukan kembali dimasukkan kembali di dalam di dalam jasadnya. Ini kejadian yang pertama ya pada hari kiamat. Kemudian wa ba'da dzalika bi amsalihha fil khair wasyarr. Kemudian setelah itu dikumpulkan orang baik bersama dengan orang yang baik dan orang yang jelek bersama dengan orang yang bersama dengan orang yang jelek. Taib. Kemudian yang kedua, soalul mau'udah anzan biha allati qutilat bihi pertanyaan kepada bayi yang dikubur hidup-hidup. Ini juga terjadi pada hari kiamat. Ya, kemudian yang ketiga, nasru suhufil a'mal wa fathuha wa bastuha. Dibentangkannya catatan amal, dibuka dan dibentangkan. Ya, di hadapan seluruh manusia. Kemudian yang keempat, kastu as-sama ay naz'uha min amakiniha. Naz'a al-jildi anisyati inda salkhiha yaitu dicabutnya langit dari tempat-tempatnya sebagaimana dicabutnya kulit dari binatang-binatang sembelian. Yang kelima tas'ir an-nar e ta'jijiha wa taqwiyatiha. Dinyalakannya api neraka sehingga menyala-nyala dan begitu kuat ya, begitu dahsyat nyalanya api neraka. Terakhir yang keenam iz, uh, izlaf al-jannah wa taqribuha li ahliha ahli al-iman wa taqwa. Didekatkannya surga kepada penduduknya yaitu mereka ahlul iman dan ahlu dan ahlu taqwa. Didekatkan kepada mereka. Wa jawabu hadhil ahdats allati waqa'at syartan li harfi idza Sedangkan jawaban dari 12 kejadian ini yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ya hurufnya adalah idza adalah firman Allah Subhanahu wa taala qauluhu ta'ala alimat nafsun ma ahdarat min hasanatin maka setiap manusia, setiap jiwa akan mengetahui apa yang pernah dikerjakan di dunia min hasanat apakah itu kebaikan fatasiru biha ilal jannah sehingga akan menjadikannya masuk ke dalam surga aw sayyi'at fatasiru biha ilan nar ataukah apa yang dikerjakan di dunia adalah kejelekan sehingga kemudian membawanya kepada neraka Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadamu surga dan apa-apa yang bisa mendekatkan kepada surga, baik perkataan maupun amalan, dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari neraka, dan juga apa-apa yang menjadikannya dekat kepada neraka, baik perkataan maupun amalan, maupun perbuatan. Hidayatul ayat, yang terakhir, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hidayatu al-ayat minha takrir akidatil ba'thi wal jaza. Yang kedua bayan mufassal an mabadiil qiyamah, penjelasan secara rinci. Ya, pembahasan secara rinci dari mabadi ya permulaan-permulaan kejadian hari kiamat. Wa khawatimiha dan juga penutup dari kejadian hari kiamat. Wa bi hadits Al-Hasan alladhi qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat." Barang siapa yang ingin melihat keadaan hari kiamat maka bacalah tiga surat ini. Yang pertama Ida Syamsu Kuwirat. Surat yang kedua Wa Ida Samaun Fatarat. Dan yang ketiga Ida Samaun syakat. Ya, tiga surat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tiga surat ini menggambarkan sangat jelas kejadian hari kiamat. Ya. Penjelasan yang sangat gamblang bagaimana kejadian hari kiamat apa saja yang akan terjadi pada hari kiamat. Bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat? Ini dijelaskan semuanya dalam <clears throat> tiga surat ini, salah satunya surat yang sedang kita kaji. Kemudian yang ketiga at-targhib fil iman wal amalis salih itbihima al-masir ilal jannah. Motivasi untuk memperbaiki iman dan juga amal soleh karena dengan keduanya jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Utarhib minasyirki wal ma'asi mal masir ilan nar. Demikian juga peringatan ya agar kita takut dari kesyirikan dan maksiat karena dengan keduanya seorang bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya ini yang kita kaji pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah zuhur ya biidznillah. ya entras.